Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nastaghfiruh Wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al mab'uthu rahmatan lil alamin اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض Warafaa ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum sadaqallahul azim Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Pertama-tama kami ingin mengajak hadirin Jamaah Jum'ah untuk bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bersama ini semakin mendekatkan kehidupan kita kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan bersama ini Allah berkenan mengangkat derajat kita lebih mulia di sisinya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tema renungan kita pada Jumat siang hari ini adalah kefakiran antara kefakiran dan kekufuran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita hidup di sebuah negara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak modal. Tetapi di dalam kenyataan kita masih menyaksikan kita hidup sebagai sebuah bangsa belum menjadi bangsa yang maju. Anak negeri ini masih banyak yang hidupnya di tengah-tengah kemiskinan. Hidup dengan kefakiran. Padahal Allah telah memberi modal yang begitu banyak. Ada yang mengatakan negeri ini adalah negeri yang sangat subur. Begitu suburnya. Sehingga tongkat, kayu, batu bisa berubah menjadi tanaman. Kolamnya saja kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tetapi mengapa masih banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung? Bukan hanya miskin tetapi fakir. Apa bedanya miskin dan fakir? Miskin itu hidup serba kekurangan. Dilihat dari segi harta. Fakir orang yang kemiskinannya lebih parah. Negeri ini seharusnya menjadikan bangsa yang maju Bangsa yang hidupnya sejahtera karena modalnya sudah cukup. Tetapi mengapa kita masih menyaksikan masyarakat kita dalam keadaan banyak yang belum beruntung? Indonesia diamati oleh bangsa-bangsa yang lain. Sejumlah pengamat melihat meneliti bangsa ini Bangsa Indonesia mengalami ketimpangan yang cukup tajam. Sebuah lembaga internasional yang namanya Oxfam pernah mempublikasikan hasil surveinya tentang Indonesia. Di negeri ini ada empat orang yang kekayaannya setara dengan 100 juta penduduk Indonesia yang miskin. Mereka hidup di Indonesia, mencari kehidupan di Indonesia, tapi mereka bisa menjadi orang yang begitu kaya. Sementara ratusan juta penduduk Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat yang miskin. Ada sebuah hadis yang menyatakan kadal fakru ayyakuna kufro. Kemiskinan dan kefakiran lebih dekat kepada kekufuran ada yang menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis doif. Tapi saya kira layak untuk tetap kita renungkan bersama agar umat Islam ini sebagai mayoritas penduduk di negeri ini tidak tenggelam di dalam kemiskinan. Kita renungkan ini supaya kita bisa bangkit bisa memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bangsa yang hidupnya sejahtera. Kita tahu dampak dari atau nasib dari orang yang miskin. Negeri ini negeri yang dikendalikan oleh orang-orang yang kaya. Negeri ini diatur dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan dibuat oleh mereka yang kaya. Dan biasanya siapa yang membuat itulah yang diuntungkan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan itu. Yang miskin tidak ikut menentukan. Negeri ini diatur dengan aturan yang disebut oleh para ahli dengan istilah rule of the rich Negeri diatur berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang yang kaya. Para pengambil kebijakan kita adalah orang-orang yang diendos, yang dibiayai oleh orang-orang yang kaya. Sistem pemilihan pemimpin kita sekarang ini adalah sistem pemilihan yang sulit bagi orang miskin muncul ke permukaan dan dipilih menjadi pemimpin. Sekarang ini ada budaya transaksional. Budaya di mana pemimpin dipilih yang bisa melakukan transaksi. Ada istilah-istilah yang populer namanya bisa menjadi pemimpin kalau punya NPWP. NPWP itu nomor piro wani piro. Kalau tidak punya NPWP, dia tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau dulu ada orang istilah orang orang miskin tidak boleh bersekolah. Karena biaya sekolah itu sangat mahal. Akhirnya orang miskin tidak terdidik. Karena tidak terdidik dia menjadi bodoh. Karena dia bodoh kemudian tidak mengerti ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita bisa merenungkan apa makna sebuah hadis yang menyatakan kadal fakru ayakuna kufro itu. Ada juga yang mengatakan istilah orang miskin tidak boleh sakit karena ongkos rumah sakit itu mahal. Inilah sebabnya kemudian dampak kemiskinan menyebabkan kehidupan masyarakat yang miskin, kesehatannya buruk, lingkungannya buruk. Dia hidup di lingkungan yang buruk, di rumah yang buruk, di rumah yang kumuh, di lingkungan yang kumuh. Padahal Islam mendaki kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang bersih. Kita harus hidup di rumah yang bersih, di kantor yang bersih, di jalan yang bersih, di lingkungan tempat aktivitas kita bersih. Tetapi itu tadi, orang miskin tidak punya ongkos untuk menjamin kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersih. Sekarang ditambah lagi, orang miskin tidak boleh nyalon calon gubernur, calon legislatif, atau calon-calon yang lain yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Mengapa? karena ongkosnya mahal. Akhirnya siapa? Yang terpilih, yang terpilih belum tentu orang yang terbaik. Yang terpilih adalah mereka yang kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita berusaha menjadi seorang muslim yang bisa menjauhi kemiskinan dan kefakiran. Bagaimana caranya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada riset yang dilakukan oleh orang Jepang. Tapi dia hidup di Amerika. Dia melakukan penelitian, siapakah mereka bangsa-bangsa yang maju, yang hidupnya sejahtera? Ternyata mereka yang maju dan hidupnya sejahtera adalah masyarakat yang punya trust. Trust itu adalah kepercayaan the modern society is a high trust society. Masyarakat yang maju, cirinya adalah masyarakat yang bisa dipercaya. Mengapa ia bisa dipercaya? Karena ia jujur. Mengapa ia bisa dipercaya? Karena dia punya kemampuan. Mengapa ia dipercaya? Karena dia punya ilmu pengetahuan. Mengapa bisa dipercaya? Karena dia punya kapasitas. Jadi trust oleh karena itu marilah kita berusaha menjadi muslim yang bisa dipercaya karena kejujuran kita, karena integritas kita, karena ilmu pengetahuan kita, karena pengalaman kita dan karena kemampuan kita memecahkan berbagai macam persoalan. Inilah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama pada siang hari ini. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdas syakirin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa dan dambaan kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabin nar Allahumma Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإن خير فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wadahilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil kurba wa yanhanil anil fahsya'i wal munkar ya'idukum Tadakkarun. tadhakkarun wa akbar